Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita masuki as-sama' minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang mendengar dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama kemarin adalah apa? Rasulullah mendengar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dari Jibril alaihissalam, mendengar dari Nah, sebagian malaikat yang lainnya. Kalau sekarang yang kedua perhatikan as-sama'u minhu sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW siapa saja dan di mana. Qala al-mu'allif asbahullah wa sami'a minhu ashabuhu bi Makkah wal Madinah. Dan para sahabat Rasulullah SAW mendengar dari Rasulullah SAW di Mekah dan juga di Madinah wa ghairihima minal bilad allati ghaza ilaiha wa hallaha dan juga selain keduanya dari negeri yang ada ya Rasulullah pernah berperang di situ dan juga apa Rasulullah pernah menetap dan juga tinggal di situ wa bi Arafah dan juga nam ketika beliau di Arafah wa Mina dan juga di Mina wa ghadzalik dan selain itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam ketika wukuf di padang Arafah itu kan di sana kan ada khutbah Nah, sehingga sebagian para sahabat juga mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya juga perhatikan Wakat sami'a minhul jinnu al-Qur'an dan sungguh ada jin juga yang mendengar Al-Qur'an. Nam ya? Yang dilantunkan. Wa huwa Ashabi bi ashabihi yaitu ketika Rasulullah membaca, nah, membacakan dengan para sahabat di suatu tempat namanya uqad Wajau kemudian mereka datang dari Rasulullah fasaluhu an asya. Mereka bertanya tentang beberapa perkara. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ketika baca Al-Quran ada dari kalangan jin yang mereka mendengar. Namanya ya? Nah fikum. Sebutkan bawahnya itu wa sama ahum laylatan Waktu itu Rasulullah tinggal bersama mereka semalam. Syahidah yang menyaksikannya Abdullah ibnu Mas'ud menyaksikan tragedi tersebut illa annahu ghairu basirin lahum. Hanya saja Abdul Mas'ud tidak secara langsung gitu loh. Allah Rasulullah ketemu langsung. Tapi Abdul Mas'ud nabar Allah fikum tidak secara langsung bertemu dengan para jin tadi itu. Lakinnahu kana yang tadi Rasulullah SAW di makanin mahutin alaih. Akan tapi waktu itu Abdul Mas'ud itu menunggu ya, menunggu Rasulullah SAW di suatu tempat yang nabar kalau fikum diliputi di situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang dakwah langsung dan juga di situ e, bertemu yaitu Rasulullah SAW. Adapun Abdul Mas'ud menyaksikan kejadian tersebut. Nah, jadi nggak ikut Rasulullah itu ya, nggak ikut di nambar fikum lingkungan mereka tersebut. Li'alla yusibahu bisu karena tujuannya apa? Agar tidak menimpa suatu kejelekan pada Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa aslama minhum ta'ifatun min jinni nasibain radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ternyata apa? Membawa hasil. Eh? Sekelompok dari kalangan jin tersebut mereka masuk Islam. Paham ya? Sekelompok dari kalangan jin tersebut mereka masuk Islam dari jin mana? Dari jin nasibain, nasibain. Nasiban bahwa sebutkan itu baldatun bi qurbi madain lut, yaitu suatu negeri dekat dengan apa? Negeri-negeri Namlar Kalafik Lut Nah, itu disebutkan bawah itu ya. Nah, jadi waktu itu Rasulullah SAW ketika nambah baca Al-Quran, nah perhatikan, itu apa? Ternyata ada jin yang dengar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pernah suatu ketika Rasulullah pada suatu malam, beliau juga apa? Nah, mendakwai mereka. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan, tapi menyaksikan tidak secara langsung. Hanya saja waktu itu Abdullah bin Mas'ud disuruh nunggu di suatu tempat. Nah, barakallahu fikum tidak ikut dengan Rasulullah. Khawatir nanti kalau ada sesuatu yang jelek yang menimpa Abdullah Mas'ud wa anhu. Naam. Berikutnya, waqad ja'ahu Jibril fi surati rajulin Arabi. Dan sungguh suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Nambar kalau fikum bentuknya lelaki Badui. Paham ya? Nah, maksudnya tidak menampakkan bentuk aslinya. Karena kalau menampakkan bentuk aslinya berapa sayapnya kemarin? Sayapnya mereka Jibril kemarin berapa sayapnya? 600 sayap. Nah, barakallahu fikum. Waktu itu kalau seandainya menampakkan bentuk aslinya, mungkin para sahabat mengingkari, takut juga. Karena waktu itu ketika enam kisah ini yaitu kisah hadis Jibril yang panjang itu, enam di situ apa? Fahaddatsahu an-islam wal iman wal ihsan wa amaratis sa'ah. Waktu itu Jibril alaihissalam Nah, posisi ketika datang dalam bentuk lelaki. Nah, barakallahu fiik, lelaki yang berpenampilan rapi, rambutnya hitam pekat, bajunya apa? Nah, kalau fikum sangat putih, kemudian tidak nampak bekas-bekas perjalanan, itu menampakkan bentuknya bentuk manusia. Tidak menampakkan bentuk aslinya. Paham ya? Sehingga segenap para sahabat pun merasa keheran-heranan siapa? Enggak ada yang kenal. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu nah barakallahu fiik yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut tidak tahu. Di akhir hadis tanya, "Ya Umar, dari mana sa'il?" Wahai Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Enggak tahu berarti kan? Dikasih tahu oleh Rasulullah ada Jibril. Itu tadi Jibril. Atakum yu'allimukum nabinakum. Datang kepada kalian mengajari apa? Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, barakallahu fikum itu kisahnya sudah ma'ruf. Nah, barakallahu fikum dikenal hadis Jibril. Datang dalam kondisi apa? Menampakkan wujud nah berwujud manusia. Nah, kalau menampakkan wujud aslinya memiliki berapa sayap kemarin? 60. Ah. Berapa saya kemarin? 600. 65 600. Amin ya? Walau sitmah sitmiah janah memiliki 600 sayap. Kemudian berikutnya adadul muslimin hina wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah meninggal dunia berapa jumlahnya? Nomor kalau fikum. Kita lihat Qala al-Imam Abu Abdullah Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Tufiya Rasulullah SAW al-Muslimun situna alfa. Salatuna alfan bin Madinah. Wasalatuna alfan fi ghairiha. Kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan kaum muslimin jumlahnya 60 ribu. Masya Allah. Yang 30 ribu di kota Madinah. Yang 30 ribu satunya di Nah barakallahu tempat yang lainnya. Wa qala al-Hafidh Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul, Abdul Karim Ar-Razi rahmatullah alaih berkata al hafidh Abu Zur'ah rahmatullah alaih Abu Zur'ah al razi Tuwfiya Rasulullah SAW faqad ra'ahu wa sami'a minhu ziyadatun ala mi'ati alfin. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan menyaksikan dan juga mendengar nah jumlahnya itu lebih daripada 100 ribu. Paham ya? Jadi tidak menutup kemungkinan banyak sekali gitu ya. nah Wakil al hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi rawa anhu sallallahu arba'atu alaf sahabiyin. Nah, eh, telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW jumlah kaum muslimin waktu itu nah barakallahu fikum nah atau telah meriwayatkan penukilan tadi itu penukilan mengenai lebih daripada 100 tadi itu 100 ribu tadi itu nah barakallahu fikum nah yang meriwayatkan itu jumlahnya 4000 sahabat jadi banyak sekali ya menunjukkan bahwasanya nah intinya dengan berbeda dengan berbagai macam eh, bilangan dan juga perbedaan pendapat seperti ini kita katakan yang jelas jumlahnya banyak, ribuan itu aja. Paham ya? Karena untuk menentukan jumlahnya butuh dalil dengan cara dalil yang pasti ya. Teman kita katakan jumlahnya itu jamun ghafir gitu aja. Jadi jumlahnya banyak sekali sampai nah barakallahu fikum Nah, ada yang mengatakan 30 ribu, ada yang mengatakan 40 ribu, ada yang lebih dari 100 ribu. Yang jelas jumlahnya sangat banyak sekali. Dan tutup yang terakhir perhatikan khasaisu Rasulullah SAW. Kekhususan-kekhususan Rasulullah SAW. Fi dikri syai'in min khasaisu Rasulullah SAW yaitu nanti penyebutan sedikit daripada kekhususan Rasulullah SAW alati lam syarikhu fiha khairuh yang mana kekhususan, kekhususan ini murni ada pada Rasulullah yang lainnya tidak berserikat dengannya paham ya maksudnya tidak ada sifat tersebut dimiliki orang lain gitu loh ya nah ini penyebutan kekhususan-kekhususan yang tidak ada orang lain yang berserikat memiliki apa sifat tersebut nah waqad ra'aitu an urattibaha ala qismain dan sesungguhnya aku berpandangan uh, untuk mengurutkan terbagi menjadi dua macam. Kita baca dulu yang ini. Ahaduhuma yang pertama atau ahadihima makhtussa bihi an sa'iri ikhwani al anbiya sallallahu wasallamu alaihi majma'in masyaallah. Yaitu kekhususan yang Rasulullah dikhususkan dengan sifat tersebut dari seluruh saudara-saudaranya dari kalangan nabi dan rasul. Paham ya? Nah, dari kalangan Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah punya kekhususan. Para nabi punya, cuman beliau alaihissalatu wassalam dikhususkan dengan suatu sifat yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, asani makhtussa bihi min al-ahkam duna ummatih. Nah, yang kedua adalah perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk beliau berupa hukum-hukum yang ada nah, dan tidak dikhususkan untuk umatnya. Contohnya puasa apa? Wisal. Puasa Wisal khusus Rasulullah. Paham ya? Nah, suatu ketika beliau wisal, kemudian ada salah satu sahabat yang ingin nontoh puasa wisal. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum awal mulai sahabat mengatakan ketika dilarang mengatakan innaka tuwasil. Sesungguhnya engkau puasa wisal ya Rasulullah. Lastu kahayatukum. Lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian kata Rasulullah SAW. Nah, maksudnya bagaimana? Kalaupun aku yang puasa misal mampu karena diberikan apa barakallahu fikum Sebutkan suatu riwayat itu bahwasanya apa? Naam Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan minum. Disebutkan para ulama Rasulullah SAW diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Sehingga puasa misal, nah barakallahu fikum bagi beliau mudah dan kuat beliau. Adapun umatnya tidak diperkenankan, tapi ada diperbolehkan puasa misal. Wisalnya cuma sampai apa? Nah barakallahu fikum, eh, nah misalkan gini puasanya misalnya diperbolehkan. Sahur Nanti ketika buka dia nggak buka. Eh? Ketika besok sahur makan itu boleh. Jadi cuma sampai sahur lagi itu yang diperbolehkan. Ataupun sahur ketika buka nggak makan, sahur besok nggak makan lagi, nah buka berikutnya baru buka itu dilarang. Paham ya? Nah, mullah alam suap itu yang kita ambil. Adapun rinciannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamin.